Bahkan satu jenis dari dalil memiliki sekian ayat dan sekian hadis. Dan sudah kita sampaikan beberapa bentuk-bentuk dalilnya. Di antaranya yang sudah kita bahas tentang ayat yang menyatakan bahwa Allah di atas arasnya. Arasnya di atas langit-langitnya. Berarti Allah Maha Tinggi di atas langitnya, di atas arusnya. Itu sudah tujuh ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Ar-Rahman alal arsistawa. Bentuk kedua juga su sudah kita bahas. Yaitu Allah turunkan Al-Quran. Kalimat turun berarti dari atas ke bawah. Maka menunjukkan bahwa Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Sehingga Allah katakan inna anzalnahu dan kami menurunkannya fi lailatul qadar. Atau inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Atau sekian ayat yang menunjukkan bahwa Allah menurunkan, Allah menurunkan, Allah menurunkan, berarti Allah di atas. Maka Allah menurunkan kepada makhluknya. Jenis ketiga. Raf'id darajat. Diangkatnya darajat. Allah katakan rafi'ud darajat dzul arsy. Allah maha tinggi kedudukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki arsy. Yulqir ruha min amrih ala man yasha'u min ibadih. Juga jenis yang keempat. Naiknya segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'rujul malaikatu war ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Malaikat dan ruh ini Jibril naik kepada Allah. Berarti Allah di atas. Demikian pula amalun saleh yarfa'u. Amal saleh diangkat kepada Allah. Berarti Allah juga di atas. Jenis yang kelima, tasrih bi Allah fis sama. Ketegasan, penjelasan bahwa Allah di langit dan bukan maknanya di dalam langit sehingga langit lebih besar dari Allah itu pemahaman yang bodoh. Fisama maknanya di atas langit atau maknanya visumui di ketinggiannya. Seperti ayat Allah, Amin man fis Apakah kalian tidak takut dengan yang di langit? Kalau kalau dia akan menimpakan pada kalian azab maka sekarang yang akan kita bahas adalah ikhtisas ba'd makhluqatillah bi عند indallah. Ayat-ayat yang mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitakan adanya makhluk-makhluk yang berada di sisinya di atas makhluk yang lain. Sebagaimana ayat Allah dalam surat Fussilat ayat 38. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون Kalau mereka sombong, tidak mau beribadah pada Allah, maka sesungguhnya yang ada di sisi Rabbmu selalu bertasbih di malam dan siang. Wahum la yas'amun, mereka tidak pernah bosan. Mereka tidak pernah berhenti berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ayat lain dalam surat Fussilat juga ayat ke-37 Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun fa in istakbaru falladhina 'inda rabbik yusabbihun Ayat sebelumnya mengkhabarkan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam dan siang, adanya bulan dan matahari. Dan kalian jangan sujud pada bulan, jangan pula pada matahari, tapi sujudlah pada yang menciptakannya. Kalau kalian tidak mau, kalau ka kalian tidak mau, kalau mereka tidak mau beribadah pada Allah, maka sesungguhnya yang di sisi Allah akan terus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat di langit diriwayatkan as-sama ta'ib. Ta'ib itu merintih. Ma fiha mawdi' arba asadi' illa malaikah. Karena tidak ada satu jarak empat jari pun kecuali ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Memujinya, bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Falladzina inda rabbik ay al malaikah. Al malaikah ain di mana mereka? Fis sama fil uluwi di ketinggiannya. Wallahu fawqahum dan Allah di atas mereka. Sebagaimana ayat Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim mereka takut kepada Rob mereka min fauqihim yang di atas mereka. Ini sifat fauqiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi ayatin ukhra dan dalam ayat lain dalam surat Al-A'raf Allah berfirman Innal ladina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna lahu wa lahu yasjudun Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak sombong untuk beribadah kepadanya. Wa yusabbihunahu dan bertasbih memujinya. Walahu yasjudun dan mereka sujud kepadanya. Ini juga disebutkan inda rabbik. Malaikat yang ada di sisi Allah yang ada di atas kalian. Fi mawdi'aini inda rabbik disebutkan dalam dua tempat kalimat inda rabbik. Kalimat ini bermakna al-indiyah. ini keberadaan malaikat di dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, ainal malaika? Di mana malaikat? Asyaitin fil ardi. Syaitan di muka bumi. Diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan Ikhwanifidina azakumullah manusia diturunkan Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pelanggaran yang makan buah khuldi, tetapi Allah menyatakan ihbitu, turunlah kalian bumi. Berarti yang di sana siapa? Yang masih ada di langit sana di sisi Allah, para malaikat-malaikat. Berarti di mana Allah? Allah di atas mereka. Allah Maha Tinggi, Maha Mulia. Ditambah lagi dengan ayat Walladzina yahmiluna al-arsha. Malaikat-malaikat yang memikul arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Waman haulahu dan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka memuji. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Rabb mereka wa yu'minuna bihi dan mereka beriman kepadanya wa yastaghfiruna lilladheena amanu dan memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman Masya Allah malaikat yang mengangkat arus berapa orang berapa sosok malaikat Naam yahmiluna arsy rabbika yauma idin am fawqahum yauma idin thamaniyah delapan disebutkan dalam surat al-haqqah ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية dan mengangkat arsy Rabb mereka hari itu delapan. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa antara pundak dengan telinganya sejarak perjalanan 500 tahun. Ikhwani azakumullah. Betapa besarnya. Kalau arsnya di atas malaikat, maka Allah di atas arasnya. Aina Allah? Maka sungguh sangat picik kalau menyatakan Allah di sini secara datnya. Kalau maknanya Allah bersama kita, yakni dengan keilmuannya mengetahui, mendengar, melihat, maka itu ma'iyah yang kita terima. Tetapi kalau menyatakan datnya di sini menyatu dengan makhluk, maka ini kesesatan. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mulia di atas arusnya dan arusnya di atas malaikat-malaikatnya yang demikian besarnya. Allah katakan bahwa mereka malaikat-malaikat tadi memikul arus Allah. Arsman. Arsullah. Fahum indahu yusabbihuna lahu. Maka malaikat-malaikat tadi yang berada di atas sana juga memuji Allah mensucikan Allah wa huwa fawqahum sedangkan Allah berada di atas mereka. Ini bentuk dalil yang keberapa? Enam ya. Yang ketujuh. Al-isyarah bil ashabi' ila jihatil ulu. Riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW atau yang mengkhabarkan bahwa Rasulullah SAW sering menunjuk ke atas ketika berbicara Rob kamu, Allah selalu mengatakan Allah, Allah menuju ke langit. Ini pun dalil yang sangat jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khataba ashabahu wa 'allamahum manasikal hajj. Beliau pernah berkhutbah mengajarkan kepada mereka manasik haji mereka wa haddatsahum an tahrimid dima dan mengajak bicara mereka tentang haramnya menumpahkan darah wal i'rad haramnya saling bermusuhan saling bertaring dan haramnya menjatuhkan kehormatan wal anfus wa hurmatal baladil haram menjelaskan sucinya negeri haram kemudian Rasulullah SAW berkata ala hal ballagt bukankah aku sudah sampaikan qalu na'am mereka jawab na'am ala hal ballagt diulang lagi bukankah aku sudah sampaikan mereka jawab, "Na'am." Ala hal balag sampai tiga kali dikatakan, bukankah aku sudah sampaikan, bukankah aku sudah sampaikan, bukankah aku sudah sampaikan? Mereka menjawab, "Na'am." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Allahumma syhad." Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Diriwayatkan, yarfa' isbu'ahu ila sama mengisyaratkan dengan jarinya ke langit. Wayan kutuha alaihim dan kemudian menunjuk kepada mereka, kepada para sahabat. Sambil berkata, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Laukan Allah indahu ma yarfa' yadayhi ila sama. Kalau Allah ada di sini, datnya bersama makhluk, menyatu bersama makhluk, maka tidak mungkin Rasulullah SAW menunjuk ke sana. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Ini juga bentuk dalil yang berikutnya tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk-makhluknya. Lama kana da'i yarfa' yadayhi ila sama, tentunya tidak perlu seorang berdoa mengangkat tangannya ke langit. Padahal dalam sekian banyak riwayat Rasulullah SAW berdoa mengangkat tangannya ke langit. Bahkan diriwayatkan pula tentang seorang musafir yang asyata agbara, yang kusut rambutnya berdebu, badannya, kemudian yarfa yadaihi ila sama, mengangkat tangannya ke langit dan menyatakan ya Rabbi ya Rabbi. Tetapi malbasuhu haram. Wa mat'amuhu haram. Wughudiyah bil haram. Pakaiannya haram. Makanannya haram. Dan dibesarkan dari yang haram. Anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya. Hadis ini bermakna. Bahwa syarat-syarat pengkabulan doa banyak. Dia musafir. Dia mengangkat tangannya. Dia memanggil dengan nama Allah ya Rabbi ya Rabbi. Tetapi sayang makanannya haram bila akhir. Sayang dibesarkan dari yang haram. Bagaimana akan dikabulkan? Berarti ini dalil bahwa termasuk penyebab doa dikabulkan adalah mengangkat tangannya ke langit dengan memanggil Allah ya Rabbi ya Rabbi. Di mana Allah? Astagfirullah. Kenapa masih ada kaum muslimin yang mengira bahwa Allah di sini, di bawah bersama makhluk? Maka kita berdoanya begini ya Allah, ya Allah. Ini menghinakan sekali. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Wa indama natashahad. Dan ketika kita bersahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Narfa asabi'ana ila ain. Kita mengangkat tangannya. Mengangkat jari kemana? Ikhwanifidina azakumullah ke langit. Ashadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدا رسول الله إلى الله تبارك وتعالى والطفل تسأله أين الله Tentunya ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kau tanyakan pada anak kecil di mana Allah, dia akan menyatakan di langit. Akan mengatakan di sana. Di mana? Di sana. Fitrah. Yaqulu laka fis sama, niscaya anak itu akan menjawab di langit sana, di atas sana. Wala kafir, orang awam, orang ajam, orang kafir, kalau ditanya di mana Allah, mereka akan mengatakan di sana. Kamu tanyakan pada Hindus, Yahudi, di mana nirwana, dikatakan di sana. Di atas sana, kamu tanyakan pada Nasrani, di mana Tuhan kalian, Tuhan Bapa ada di sana, ada di surga. Menunjuknya ke langit semua. Kecuali sekelompok kecil, aliran sesat yang mengaku muslimin masih terpikirkan pada mereka bahwa Allah bersama makhluk di sini. Wahdatul wujud. Menganggap bahwa Allah menyatu dengan makhluk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walau, wallahi lau sa'alna nasara, walau sa'alna al-hindus, man khalaqahu, Yaqulullah. Tanyakan pada Nasrani, tanyakan pada Hindu, tanyakan pada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Tuhan. Di mana Tuhan? Mereka akan menyatakan di atas. Siapa yang menciptakan langit? Mereka akan menjawab Tuhan. Aina Allah? Di mana Allah? Di mana Tuhan yang menciptakan seluruh langit? Di atas. Wallahi kufar Nasara, Hindus. Ana sa'altuhum, kata Syekh Rabi, aku pernah tanyakan pada mereka langsung. Nasrani, Hindus, aku tanyakan pada mereka. Dan pernah bertanya pula selain aku. Pertanyaan yang sama. Aina Allah, di mana Tuhan itu? Mimman ya'ni urfa hadhil haqiqah. Hanya saja kadang-kadang mereka menamakan dengan nama-nama yang berbeda Ima karena lafat mereka pelat, nggak bisa menyebut Allah, maka mengatakan Tuhan Allah. Atau mereka karena punya keyakinan kufur, menyatakan Tuhan Bapak. Keyakinan kufur. Na'udzubillah. Demikian pula mereka-mereka menamakan dengan nama-nama lain. Ada Brahmana, ada segala macam. Siapa? Kata mereka pencipta langit dan bumi. Taib di mana? Di atas sana. Al-Ajam wal-Arab. Yang Arab ataupun non-Arab. Seluruh mereka kalau ditanya di mana Allah. Mereka akan menyatakan di atas sana. Karena memang tempat yang mulia, tempat yang lebih tinggi. Maka lihatlah mereka-mereka yang ingin memuliakan dirinya dari para pejabat atau para penguasa selalu memiliki tempat yang lebih tinggi. Iya Pak iya. Kalian berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalian tidak mau menyatakan tentang kemuliaan. Apa makna kemuliaan? Di antara kemuliaan adalah ketinggian. Tempatnya lebih tinggi. Maka Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya. Wal musyrikun. Musyrikin. Ala syiddati mu'aradatihim wa ta'annutihim wa inadihim. Betapa kerasnya mereka memusuhi Islam Betapa kerasnya mereka menentang Islam. Betapa kerasnya mereka menolak ajaran Islam. Ma'faradu ala ayat sifat. Tetapi mereka tidak menentang ayat sifat. Berarti keterlaluan sekali mereka yang menolak sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Musyrikin yang begitu kerasnya menentang Rasulullah SAW dan para sahabatnya, memeranginya dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, sekian banyak permusuhan mereka, tapi mereka tidak menentang tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Wala ala uluwihi ala arsy dan mereka tidak mengingkari tingginya Allah di atas arasnya. Wala ala syai'in min dhalika li'annahum sallimu bidalik. Ausallamu bidzalik karena mereka dalam masalah itu menerima dan mereka berkata juga dengan mengangkat tangannya Allahumma tetapi dengan perantaraan berhala-berhala musyrikin kafir tetapi karena mereka masih ada di hati mereka pemuliaan fitrahnya kepada Allah maka mereka berkata mana buduhum kami nggak menyembah mereka kami nggak nyembah mereka berhala-berhala ini. Tidak lain kecuali yuqarribuna ilallahi zulfa. Cuma mendekatkan diri kami kepada Allah. Yang di langit sana. Yang maha tinggi. Sehingga ketika menyebutkan pemboikotan pun mereka menyebutkan bismikallahum dengan nama Allah. Abdullah ketika akan disembelih oleh bapaknya Abdul Muttalib berdoa memilih anak-anaknya yang mau dibunuh yang mana. Saya akan korbankan sepuluh anak. Ini jahiliyah. Musyrikin. Mengangkat tangannya ke langit, Ya Allah. Aku ingin menyembeli salah satu anakku sebagai kurban. Pemulihan atau penetapan nadarku. Berdoa kepada Allah SWT. Ikhwani fidina kaum muslimin rahimani wa yang berikutnya, bentuk dalil, bukan dalilnya, dalilnya sangat banyak, nggak terhitung banyaknya. Wasfullahi nafsahu bi annahu zahir. Bentuk yang berikutnya, bentuk dalil yang berikutnya, Allah sifati dirinya bahwa dia adalah zahir. Apa makna zahir? Yang tidak ada di atasnya sesuatu apapun. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم dialah Allah yang awal dan yang akhir yang zahir dan yang batin wa huwa bikulli syai'in alim dan dia atas segala sesuatu maha mengetahui Al-Zahir fassarahu Rasulullah.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 Maknanya Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya. Laisa fauqahu syai. Nggak ada di atasnya sesuatu apapun. Karena Allah paling atas. Bentuk yang berikutnya. Ini sebutkan contoh-contoh dalilnya. Karena dalil tentang sifat Allah zahir ada dalam ayat, ada dalam hadis, ada sekian ayat, sekian hadis. Ja'at nususun kathirah mutawatirah tadullu ala ru'yatillahi iyanan bil absar. Diriwayatkan dalam sekian riwayat yang sangat banyak mutawatir bahwasanya manusia dari kalangan mukminin akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dengan mata-mata mereka. Baik, apa kaitannya dengan pembahasan kita? Kaitannya dalam dalil-dalil tersebut mereka memandang Allah seperti melihat bulan purnama. Lihat bulan purnama ke atas apa ke bawah? Lihat para ulama sangat jeli dalam memandang dalil-dalil. Hadis yang mutawatir. Maknanya mutawatir sangat banyaknya. Tidak mungkin bisa dihitung dengan jari. Banyak. Sekian banyak dalil-dalil. Di antaranya ayat Allah subhanahu wa ta'ala وجوه يومئذ ناظرة ila ربها ناظرة wajah-wajah mereka saat itu berseri-seri mereka memandang wajah Rabbnya taib tandur ilaihi min al-yamin atau shimal atau asfal memandang kepada Allah kemana ke kanan ke kiri atau ke bawah Ta'ala Allah an dhalik Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari yang seperti itu. Enggak mungkin ada di sebelah mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akbar, maha besar. Nggak mungkin ada di bawah mereka, mustahil. Subhanallah, maha suci Allah. Berarti di mana? Tentunya di atasnya. Min fawq, Fa'adillatul ru'yah mimma yu'akkid uluwullah. Maka dalil-dalil ru'yah, dalil-dalil dipandangnya Allah nanti yaumul qiyamah oleh para hambanya yang mukmin itu sebagai dalil. Bukti bahwa Allah Maha Tinggi. Inda ashabil fitr as-salimah. Tentunya bagi mereka yang punya fitrah yang masih lurus, belum sesat. Wal uqulun nasihah, kalau akalnya masih sehat. Di antara dalil-dalil tentang dilihatnya Allah yang qiyamah adalah haji. Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawnal qamara Lailatul Badri sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama la tudamuna fi ru'yatihi kalian tidak perlu berdesak-desakan dalam melihatnya ini barakallahu fikum. Jangan kita anggap bahwa ini menyamakan Allah dengan bulan. Salah. Tetapi menyamakan cara melihat dengan cara melihat. Cara melihat Allah nanti seperti kalian melihat bulan, artinya tidak perlu berdesak-desakan. Kalau kalian melihat sesuatu yang kecil, kalian akan berdesak-desakan. Sahih? Bahkan kalaupun kamu anggap besar, tapi besarnya terbatas, tetap berdesak-desakan jutaan manusia berkumpul untuk melihatnya akan berdesak-desakan. Tidak. Tidak berdesak-desakan. Kalian dengan mudah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempat kalian di dalam surga, dari dipan-dipan kalian, dari singgah singgasana kalian, dari tempat dan taman-taman kalian di surga. Tidak perlu berdesak-desakan. Kamu di tempatnya, mereka di tempatnya. Seperti kalian memandang bulan. Bagaimana? Apakah perlu berdasarkan? Tidak. Dari rumah masing-masing. Kau bisa melihat bulan. Tapi mengapa? Itu pertanyaannya. Mengapa kalian mudah memandang bulan dari tempatnya masing-masing? Karena bulan besar. Dari mana-mana kelihatan. Kedua, tinggi. Dari mana-mana kelihatan. Taib, Allah maha tinggi dan Allah maha besar. Apakah perlu berdesak-desakan? Tidak perlu. Kalian cukup di tempat kalian memandang wajah Allah swt yang maha besar. Tidak perlu berdesak-desakan. La tudhamuna fi. Berarti yang disamakan adalah cara melihat dengan cara melihat. Ikhwani fi din azakumullah wa fi hadzal hadits dalilun. Di dalam hadis ini ada dalil bahwa Allah Maha Tinggi. Karena mereka melihatnya seperti melihat bulan. Kemana melihat bulan? Ke bawah apa ke atas? Ke atas. Ini barakallahu fikum juga dalil yang berikutnya. Silahkan kamu sebutkan ada berapa puluh ayat, berapa puluh hadis tentang masalah ini. Sangat banyaknya. Berarti yang kita hitung ini jenisnya, jenis dalilnya. Karena jumlah dalilnya terlalu banyak, sangat banyak. Sampai para ulama menulis kitab lulu tingginya Allah sebesar ini, tebalnya. Khusus masalah tingginya Allah Ta'ala. Qala dikatakan selanjutnya الرسل كما في كما في الكتب التي سلفت وكما في القرآن متفق على هذه الصفة أن الله في السماء وأنه على العرش استوى kata Syekh Rabi semua para rasul dalam kitab-kitab mereka yang terdahulu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan lain-lainnya atau suhuf Ibrahim wa Musa Semuanya mengkhabarkan bahwa tingginya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya dan bahwasanya Allah di atas arusnya maha tinggi. Wa ummatal Islam alladziina yu'taddu bi ijma'ihim dan umat Islam seluruhnya yang masih dianggap sebagai muslimin kiblatnya masih sama mereka semua berkata dengan sama bahwa Allah maha tinggi di atas arusnya. Wahum khiyaru hadil umma minas sahabati wa tabi'in. Dan mereka adalah orang-orang pilihan. Para sahabat misalnya. Kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in. Dilanjutkan oleh para tabi'ihim. Wa man tabi'ahum bi ihsan. Dan seluruh yang mengikuti mereka dengan baik ila yawmil qiyamah. Semuanya sepakat yusbituna lillahi tabaraka wa ta'ala hadhihi sifat al-azimah. Mereka semua menetapkan sifat yang mulia ini bagi Allah Subhanahu wa taala wa annahu fis sama dan bahwasanya Allah di langit di atas ketinggiannya, di atas seluruh makhluknya. Wa annahu 'alal 'arsy istawa dan bahwasanya Allah di atas arasnya. وبعض هذه الأدلة يكفي من عنده أدنى أدنى مثقال ذرة من خير وعقل dan beberapa dalilnya cukup dengan akal yang sehat akan paham cukup bahkan dengan fitrah yang sehat akan paham sebagaimana tokoh dari tokoh Asy'ariyah yang kemudian bertaubat meninggalkan pemikiran Asy'ariyahnya apa sebabnya Kata dia, sungguh aku siap berjidal. Aku siap berbantah-bantahan dengan ilmu kalam yang saya punya. Tetapi saya tidak bisa membantah fitrahku. Mengapa? Setiap aku berkata, Ya Allah, aku menengadah. Kenapa? Fitrah aku selalu begitu. Dan aku tidak bisa melawan fitrahku katanya. Lihat Padahal dalam teori filsafatnya, teori ilmu kalamnya, bahwa Allah tidak tidak di mana-mana. Kalau Allah ada di satu tempat berarti sama dengan makhluk, katanya begitu. Teori mereka. Karena benda adalah sesuatu yang menempati tempat memiliki masa dan menempati ruang. Kalau Allah menempati ruang, menempati masa atau berarti makhluk, nggak mungkin. Jadi gimana? Jadi Allah tidak di mana-mana. Jadi nggak ada. Ya dan di mana-mana. Ini barakallahu fikum kebingungan yang persis sama dengan kebingungannya Nasrani. Tiga tapi satu. Satu tapi tiga. Sampai sekarang pendeta nggak bisa menjelaskan apa maknanya satu tapi tiga, tiga tapi satu. Mereka juga sama. Allah tidak di mana-mana, tapi di mana-mana. Ini aneh. Nggak masuk di kepala orang yang sehat. Di kepala orang yang normal, nggak masuk gitu. Ikhwani ibn a'azakullah fitrahnya tokoh Asy'ariyah tadi berkata, saya tidak bisa membantah fitrahku sendiri. Setiap aku memanggil ya Allah, selalu otomatis fitrah. Ya Allah. Nggak ada yang ya Allah ke bawah itu nggak ada. Semua fitrahnya menengadah ke langit. Sampai akhirnya beliau bertaubat rahimahullah. Wa minal adillati takdibi Fir'aun li Musa. Dan termasuk dalil berikutnya adalah kisah tentang Fir'aun dengan Musa. Fir'aun mendustakan Musa fi risalatihi. Kadzaba Musa fi risalatihi. Mendustakan Musa dalam risalahnya. Wa kadzabahu bi inkari hadhihi sifat bidzat. Dan mendustakan Musa pengingkaran sifatnya bidzat secara khusus. Waqala Fir'aun, berkata Fir'aun, ya Haman, ibnili sarhan, la'alli ablughul asbab, asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa, wa inni la'adunnuhu kadiba. Lihat Fir'aun, ini aliran Fir'auniyah. Berkata Fir'aun, ya Haman, bangunlah menara yang tinggi La'alli ablughul asbab. Supaya aku bisa mencapai pintu-pintu langit. Aku mau melihat. Tuhannya Musa. Dan aku menduga bahwa Musa itu berdusta. Kata Fir'aun. Wa inni la kadiba. Dan aku menduga bahwa dia berdusta. Tidak ada Tuhan di langit sana. Baik, kita perhatikan dalil ini. Ini dalam Quran. Dalam surat Ghafir ayat 36 37. Firaun mengatakan ya Haman, kepada menterinya, menteri pembangunannya, bangun menara yang tinggi pencakar langit. Khayalannya dia itu sudah tinggi, padahal piramid segitu itu. Sampai mencapai langit. Kami ingin lihat Tuhannya Musa. Karena aku yakin, aku menduga bahwa Musa itu berdusta. Ikhwani berarti Musa menghabarkan pada Firaun bahwa Robnya di mana? Di atas langit sana, di ketinggiannya. Maka dia berkata pada anak buahnya, pada menterinya, Ibnili sarhan, bangun untukku pencakar langit. Lali ablugul asbab. Agar aku bisa mencapai pintu-pintu langit. Aku mau lihat tuannya Musa. Apa memang ada? Ikhwan ibn a'azakumullah berarti Fir'aun ini pertama mengingkari Musa. Itu kekufuran Fir'auniyah. Tetapi dia ingin membuktikan apakah benar ada. Maka dia bangun pencakar langit yang menurut dia sudah tinggi sekali. Ternyata belum seberapa. Pengen lihat Tuhannya Musa. Berarti dia tahu Tuhannya Musa di atas. Berarti sedikit lebih pinter daripada haula. Daripada mereka-mereka mereka, mereka yang tidak percaya kalau Allah Maha Tinggi di atas dan menyatakan Allah tidak di mana-mana. Fir'aun saja tahu Tuhan Musa di atas, cuma Fir'aun mengingkari, dia mau melihat membangun bangunan tinggi. Fahadil ayat tadullu ala anna Musa akhbara Fir'aun bi anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu hadal Ini berarti bahwa Musa menghabarkan pada Firaun bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini Rabb hadzal kaun pencipta seluruh yang ada dan Rabb pemelihara seluruh alam ini alladzi yastahiq an yu'bad yang berhak untuk diibadahi alladzi yajib an yaqda' lahu Firaun yang Firaun pun harus tunduk kepadanya ada di atas sana Yajib an yakhdahu lillahi wa yu'minu bi akhbarahu bi anna allaha fis sama. Dikhabarkan bahwa dia ada di langit. Dia ada di ketinggiannya. Hada dalilun. Ala anna Musa akhbarahu anna allaha fis sama. Maka ayat ini dalil bahwa Musa pun mengkhabarkan pada Fir'aun bahwa Allah di ketinggiannya. Fatuqi hadal mujrim an yubayyin kadaba Musa fa akhzahu Allah wa ardah. Tetapi Fir'aun al-mujrim, sang pendosa, sang penentang ini justru ber, membuat sandiwara untuk mendustakan Musa. Coba bangun bangunan tinggi. Ini sandiwara yang bodoh. Tingginya seberapa? Belum bisa mencapai langit yang pertama sekalipun. Belum seperapatnya, belum seperpuluhnya, belum seperseribunya, belum sepersejutanya. Itu baru langit pertama. Masih ada langit yang berikutnya, ada langit berikutnya sampai sabah samawat, sampai tujuh lapis langit dan di atasnya masih ada arus dan arus lebih besar dari tujuh lapis langit ini. Lebih besar. Jangan kalian bayangkan dengan bangunan-bangunan dunia. Kalau bangunan dunia yang atas harus lebih kecil, atas lagi lebih kecil lagi. Kalau lebih besar nggak imbang, akan rusak. Ini tidak. Justru arus lebih besar dari tujuh lapis langit. Tujuh lapis langit ini kalau dibandingkan dengan arus seperti tujuh cincin yang ditebar di padang pasir. Tujuh cincin tadi langitnya, sedangkan padang pasir tadi arusnya. Perbandingannya. Ikhwani fiddin azakullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan tanya tentang Allahu Akbar. Jangan tanya tentang Allah yang maha besar. Maka semua kalian dekat. Walaupun Allah ada di atas arusnya. Semua kalian dekat-dekat dan sangat dekatnya. Allah mendengar bisikan hati kalian. Allah mendengar bisikan suara kalian dalam hati kalian. Mengetahui gerak-gerik kalian dimanapun kalian berada. Sama alfil ardi. Ya'ti Allah. Allah akan datangkan. Dan itu makna dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang memang dekat, sedekat-dekatnya. Jangan kalian bingung dengan dalil-dalil yang memberitakan tentang dekatnya Allah. Karena Allah memang dekat. Bukankah dekat dan jauh itu relatif? Kita menganggap dari rumah ke sini itu dekat. Tapi anak kalian yang kecil menganggap itu jauh sekali, jauh bi. Iya kan? Maka bagi Allah yang maha mendengar, yang maha melihat, maha mengetahui, wah maha besar. Bagi Allah semuanya dekat. Jangan dipertentangkan. Allah maha tinggi di atas arasnya dan Allah maha dekat ini barakallahu fikum jangan dipertentangkan antara dua dalil tersebut wallahu taala alam bisawab wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa wa sallama tasliman katsira kalau masih ada sisa waktu bisa dengan pertanyaan tafadhol apa yang sama jelas Yahudi dan Nasrani tidak sama dengan Islam. Pertama nabinya pun Allah turunkan khusus untuk kaumnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi lima yang tidak diberi kepada nabi-nabi sebelumku. Di antara lima itu salah satunya adalah bahwa bu'itsa nabi ila qaumihi khassa, setiap nabi diutus untuk kaumnya sendiri, wa bu'istu ila nasi kafah, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Itu pertama. Perbedaan yang jelas. Maka setelah untuk kaumnya selesai tugas mereka. Adapun Allah SAW untuk seluruh manusia ila akhir zaman. Yang kedua, kitab-kitab mereka mansuh terbatalkan hukumnya kalaupun masih ada dan tidak dirusak, itu tidak berlaku. Kalaupun masih ada, tidak berubah. Itu tidak berlaku. Ketika Umar bin Khattab membawa lembaran-lembaran dari kitab-kitab terdahulu, Rasulullah marah. Atau mau mutahawikuna ya bin al-Khattab. Apakah kau sembarangan lancang ya Abdul Khattab? Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tiba'i. Kalau saja Musa masih hidup, tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali mengikuti aku. Maka ini ditambah yang ketiga, kitab yang mereka pegang sudah sangat berubah jauh dari kitab-kitabnya. Nasolah taala alaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.